Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an kita lanjutkan pembagian mengenai kalam 6 yang disampaikan oleh Imam Al-Amriti rahmatullah alaih pembagian menurut beliau adalah pembagian ketiga padahal sudah kita jelaskan ya nah kalam itu semuanya adalah hakiki tidak ada kalam majazi enggak ada apa maksudnya ya dalam artian kalau dilihat dari majazi atau majaz atau kalam apakah itu kalam itu majaz atau hakikat kita katakan hakikat paham ya Kemudian yang sebelumnya yang jelas cuma ada dua aja. Kalam yang sifatnya khobari atau apa? Insya'i. Khobari itu yang memungkinkan kita katakan kadabta atau sodakta. Insya'i itu tidak bisa. Ima na'am awla. Apa maksudnya ya? Nah, sudah kita lewati. Nah, sekarang pembahasan yang berikutnya menurut pembagian disebutkan oleh Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih adanya kalam terbagi menjadi majaz dan hakikat. Majaz itu artinya meminjam kata gitu ya. Meminjam kata Nah barakallahu fikum. Seperti misalkan nah barakallahu fikum Zaidun kal asadi. Zaid itu seperti apa? Singa. Tapi apakah singa beneran? Secara secara hakikat? Enggak. Ini menurut mereka majaz. Menurut mereka majaz. Padahal ini adalah uslub min asali bin Arab. Gaya bahasanya orang Arab. Kita katakan Zaidun kal asadi kembali ke uruf. Urufnya itu kebiasaan orang Arab menjuluki seperti itu bukan maknanya raja seperti singa enggak, tapi julukan untuk orang yang apa? Orang yang apa? Pemberani. Apa maksudnya? Jadi hakikat atau majalah sekarang? Hakikat. Tapi hakikat urfi. Apa belum? Karena hakikat terbagi menjadi tiga. Hakikat secara bahasa, eh, hakikat lugawiyah, sama hakikat syara secara syariat, hakikat secara apa? Nah, barakallahu urfiyah. Ketiga ini ya. Nah, seperti misalkan Nah, insya Allah aku akan menyelatan kamu. Mau akan menyelatan kamu. Hari ini, hari ini juga. Nah, kita lihat hakikat apa yang diinginkan ini. Hakikat lugawinya atau ah, hakikat secara syariat. Kalau hakikat secara syariat berarti nyelatan jenazah. Paham ya? <laughs> nyolatkan kamu berarti nyolatkan jenazah kan? Tapi kalau ternyata hakikat lugawinya maknanya mendoakanmu. Ya enggak karena as-salat lugatan ad-du'a. Paham ya? As-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa itu adalah doa sehingga nah barakallahu fikum ya ayuhan misalkan dalam firman Allah taala eh, apa itu sallu alaihi wa sallimu taslima, sallu alaihi maksudnya di situ bukan salat gini bukan. Paham ya? Mendoakan selawat. Nah, dan juga mendoakan keselamatan. Paham ya? Sallu alaihi wa sallimu tasliman itu. Apa itu maksudnya ya? Ya, nah, dalam surat apa Ahzab ya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima itu loh. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas barakallahu fikum semuanya dikembalikan kepada apa? Hakikat. Hakikat ada berapa tadi? Tiga. Hakikat urfiyah eh, sama hakikat urfiyah, hakikat lughawiyah, hakikat syar'iyah. Mahum? Nah, ya, kita lihat. Qala Imam Amriti rahmatullahi alaih, wa salitan ila majazin wa ila haqiqatin wa hadduha mastu'mila. Yang ketiga, kalam itu terbagi menjadi majaz dan kepada hakikat katanya. Wa hadduha dan definisinya nah mastumila adalah sesuatu ustumila yang digunakan maksudnya meminjam sebuah kata kamu belum meminjam sebuah kata nah misalkan kita katakan jaa zaidun kal qamar zaid datang seperti bulan apanya maksudnya itu wajahnya kayak bulan itu bulat itu atau bagaimana kembali ke uruf juga ini ungkapan tentang apa secara urufnya, secara adatnya, ungkapan seperti itu bukan maknanya yang diinginkan hakikat wajahnya Z seperti bulan bentuknya enggak. Tapi mungkin datang dalam karena berseri-seri. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini menurut sebagian orang majas, tapi kita katakan uslubun min asani bin Arab. Gaya bahasa orang Arab. Namanya, nah barakallahu fikum, mensifati dengan sifat yang lebih gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi Yaqulul mu'allif rahimahullah yang qasimul kalamu ila majazin wa haqiqatin. Haqiqatin. Ma'al mu'allif yaitu Imam Nawawi rahmatullah alaihi membagi kalam menjadi majaz dan hakikat. Fal majazu ismu makanin min jaza yajuzu. Nah, jadi majaz itu pada asalnya dalam sorofan fi'il itu adalah apa? Isim yang menunjukkan tempat dari kata jaza yajuzu. Paham ya? Paham belum? Aslinya yakni al-insanu yatajawwazu minal haqiqah. Maksudnya maknanya adalah seseorang ini yatajawwaz melampaui dari hakikatnya. Paham ya? Ilal majaz. Ilal majaz sampai lewat majaz ay yanqul al-kalimata min haqiqatihi ila majaziha. Maksudnya dia itu memindahkan sebuah kata dari hakikatnya kepada majaznya. Jadi meminjam meminjam apa berarti? seakan kan meminjam kata kan? Meminjam kata lain. Seperti Zaidun kal Asadi. Dia meminjam kata Asad untuk orang yang pemberani, gitu nggak? Nah, ini majas secara enam barakallahu definisi mereka. Paham belum ini? Nah, aslinya kan Zaidun Syuja'un selesai kan urusan? Zaidun Syuja'un, Zaid pemberani selesai. Tapi kita mau meminjam kata eh, untuk mensifati Zaid ini. Dengan kata lain yang maknanya pemberani. Eh, di apa dikaitkan dalam artian untuk orang yang pemberani. <coughs> Zaidun kan asadi. Berarti kita minjam apa? Minjam kata asat singa ini. Apa maksudnya? Untuk orang yang pemberani. Mahum? Nah, kita lihat. Nah, wa hadha taqsimu qad nuzi'a fi. Pembagian ini sungguh telah diperselisihkan. Nah, barakallahu fikum atau pembagian ini qad nuzi'a fi. Sungguh nah barakallahu fikum Nah, kita telah memperselisihkan dalam artian bagaimana mengkritik gitu ya. Walam yakun ma'rufan fi ahdi sahabat karena pembagian enggak pernah didengar tidak pernah nam dikenal di awal zaman para sahabat. Jadi dulu zaman para sahabat enggak ada yang tanya Rasulullah ini kalamnya naja atau hakikat enggak ada. Mereka semuanya membawa kalam secara hakikatnya. Paham ya? Cuman hakikat ada berapa tadi? Tiga. Urfiyah, lughawiyah, syar'iyah. Mahum? Nah. Wala fi ahdi tabi'in tidak pula dijumpai dalam masa-masa atau zamannya para tabi'in enggak ada juga. Eh, tabi'in ma'ruf ya. Wa inna ma baraza fi ahdi tabi'it tabi'in. Hanya saja majas ini muncul atau mulai dikenal di zamannya para atba'ut tabi'in. Berarti setelah zaman siapa? Zamannya tabi'in, setelah qarnus tak ada qarnus tsani. awal sahabat, generasi pertama. Wal kornusani tabi'in, wal kornusani tsalits tabi'in. Paham ya? Naam, seperti itu. Summa tashara wa tawassa'a kemudian tersebarlah dan meluaslah masalah majaz ini. Wasara kullu syai'in yakunu majazan. Akhirnya menjadilah segala sesuatu dikit-dikit majaz. Paham ya? Akhirnya menjadilah segala sesuatu majaz. Hatta da'a ba'du ulama'in nahwi eh, anna kullal lughati majazun ini. Saking senangnya dan majaz, tersebarnya dan meluas membahas masalah majaz diperluas, akhirnya apa? Akhirnya ada sebagian ulama nahwu itu eh, mengaku-ngaku dan mengatakan bahwasanya setiap bahasa itu majaz. Berarti nggak ada apa hakikatnya itu loh. Majas semuanya katanya. Walaupun ini keliru ya. Laisa fiha haqiqatun. Bahasa itu nggak ada hakikatnya, semuanya majas semuanya itu. Fayaqul idza qulta, perhatikan ini. Maka dia mengatakan sebagian ulama nahwu tadi mengatakan idza qulta apabila engkau berkata qala Zaidun. Zaid berkata. Berkata apa? Amantu billah, perhatikan. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah Taala. Ini katanya majas katanya. Misalnya antum mengatakan aku beriman oleh Allah, ini majas ini. Nah, hakikatnya. Begitu kan? Karena mereka menganggap semua ucapan apa tadi? Semua bahasa majas. Keliru enggak ini? Keliru enggak? Ini Kita lihat sini. Amantu billah aku beriman kepada Ta'ala. Qala amantu billah majazun. Ucapanmu kamu mengatakan aman amantu billah itu majas, bukan hakikat. Li'annaha maqul qaul, karena itu masih apa? Masih maqul qaul sesuatu yang diucapkan oleh ucapan itu. Qala Zaidun Zaid berkata. Apa perkataannya? Amantu billah. Masih dikaitkan gitu loh. Jadi bukan langsung dia itu beriman benar-benar beriman enggak. Tapi itu tadi ada konsekuensi ucapan yang keluar dari Zaid. Apa ucapannya? <laughs> Amantu billah. Mungkin pusing enggak? Mungkin pusing. Mungkin pusing kepala benar ini. Kalau dikatakan seperti ini kita lihat sini. Nah, Allah musta'an. Wahyalayum ken yumkin alaihil kaul. Eh, padahal apa? Nah, padahal ke barakallahu fiikum hafizakumullah. Naam. Padahal kalimat tersebut atau hakikat nah barakallahu fiikum tidak mungkin an yaqul qaul maksudnya ucapan itu mengenai padanya kalimat itu tidak mungkin. Falaisat amatu billah masalan syai'an syakhsan yadrib. Kata nah kata kata mereka maka lafaz amatu billah perhatikan ya tulisan amatu billah ucapan amatu billah itu sebagai contoh itu bukan barakallahu fikum, bukan sesuatu yang modelnya manusia kemudian dia bisa dipukul atau bisa memukul. Aman tuh bilang sesuatu bukan? Dalam artian sesuatu seperti manusia yang bisa memukul enggak? Atau teman atau teman ucapan saja? Ucapan namanya. Gitu. Qala idzan huwa majas, berarti dia majas bukan hakikat. Kalau hakikat itu seperti manusia ini loh, bisa memukul, bisa itu hakikat. Wahalu majara dan kias karena. Walakin hadza fi haqiqah qaulun ba'idun jiddan. Perhatikan ini. Dan ini eh, yang mengatakan semuanya dalam majas ini adalah secara hakikatnya adalah ucapan yang jauh daripada kebenaran. Jauh sekali. Kita lihat. Wa bina'an 'ala hadzal qaul, maka dibangun di atas ucapan ini yang mengatakan semua bahasa itu adalah majas, fa innana nabna fa innana nabni aqidatana kullaha 'ala majas. Berarti apa berarti? Berarti kita semuanya membangun akidah kita semua, keyakinan kita ini semuanya dibangun di atas apa? majas. Berarti kalau majas yakin enggak? Enggak, enggak yakin itu loh. Antum mengatakan aku sunni salafi, wah ya majas ini. <laughs> Gitu loh. Apa ya? Antum antum sunni, ya ana sunni, nah, majas. Itu loh. Jadi mereka itu seperti itu karena sudah keyakinannya keliru dari awal bahwasanya apa? Semua kalam itu majas, enggak ada yang hakikat. Keliru, kita lihat. Wa ahkamana kullaha al majas dan hukum-hukum kita yang kita terapkan ini semuanya berdasarkan majas. Wa kullu af'alina 'alal majas. Perbuatan kita itu majas. Kamu makan ya, perhatikan. Kita makan ini, misalkan tangan kita mengambil nasi sama lauknya kemudian dimasukkan mulut itu bukan hakikat. Paham betul eh? Bukan hakikat. Jadi antum makan misalkan mengambil nasi sama lauknya dimasukkan mulut itu hakikat bukan? Ya benar hakikat, tapi mereka kata bukan itu majas itu. Ya terus kok bisa majas? Itu aslinya makan itu sendiri bukan itu. Paham ya? Jadi itu teman gerakan-gerakan yang akhirnya nah, macam-macam. Yang ujung-ujungnya ini biasanya ilmu kalam. Ilmu kalam itu filsafah ilmu filsafat hati-hati. Nah, barakallah. Kenapa? La yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Artinya tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus dan tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit. La yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Itu ilmu kalam. Nah, barakallah fikum. Di usul itu panjangnya tawilu tawiludzail qalilun nail. Ekornya panjang tapi hasilnya sedikit. Banyak bicara istilahnya al kalam ini. Nah, sana kemari gini, gini tapi ujung-ujungnya ya seperti itu. Nah, orangnya bingung, stres dan sebagainya. Karena nggak ada hakikat. Selama ini dia tuh nah barakallahu fikum makan, minum itu bukan hakikat semuanya majas. Lalu oh, majas gimana? Nah, kalau seandainya benar-benar itu majas, kok bisa kenyang, kok bisa ini itu kan nggak mungkin. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini semakin macam-macam aja nih. Wa akaltul anam barakallahu fiikum contohnya falabistu sauba majazun. Aku pakai pakaian ini majaz ini bukan hakikat ini katanya. Lah berarti kalau bukan hakikat telanjang berarti dia. Kan itu seharusnya gitu kan? Nah, berikutnya. Wa akaltul khubza majazun. Aku makan apa? Roti itu juga majaz. Enggak ada hakikatnya. Berarti ada yang dimakan enggak kira-kira kalau enggak ada hakikatnya? Kalau enggak ada hakikatnya? Enggak ada. Omong kosong istilahnya. Kita lihat sini. Wa qara'tul kitaba majazun. Aku membaca kitab juga majaz. Ngomong atau misalnya ngomong aku baca kitab, majaz itu. Padahal benar-benar baca itu. Berarti kan menyelisih. Kita lihat. Wa dakhaltul masjidah majaz. Aku masuk masjid majaz juga itu, ada hakikatnya. Wa sumtul yawma majazun dan aku puasa pada hari ini itu juga majaz. Aidan ana majazun. Bahkan aku sendiri majaz katanya. Pengen. Jadi semuanya majas dia mengatakan aku sendiri juga majaz. Berarti kamu enggak ada wujudnya seharusnya gitu ya akan mengatakan ya kan? Aku ini majas. Nah, berarti kalau kamu majas kamu nggak ada wujudnya. Kalau majas sesuatu yang cuman hayalan semua itu loh, paham ya? Nah, Allah musta'an. Kullu syai'in majas, segala sesuatu majas. Walakin la syakka an hadzal qaul qaulun batil. Akan tapi tidak diragukan lagi bahwasanya ucapan ini adalah ucapan yang batil. Nah, berikutnya. Wal qaul tsani, pendapat yang kedua perhatikan, anna jami'al lughati haqiqatun. Seluruh bahasa itu hakikat. Laisa fiha majazun itlaqan. Enggak ada majaz sedikit pun dalam bahasa itu secara mutlak. Kulul kalami haqiqatan fi madlulihi. Nam setiap ucapan, setiap kalam itu adalah hakikat sesuai dengan apa yang ditunjukkan. Paham ya? Nah, paham belum ini? Misalkan ketika antum ngomong akal tul khubza, aku makan roti. Ada hakikatnya enggak? Sesuai yang ditunjukkan bahwasanya kamu makan roti. Seperti itu. Kita lihat. Wahada wa ikhtiyar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ini adalah pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih namanya siapa? Apa Sering Seringlah dengar ya qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dua imam ini terkenal sekali ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini pilihan yang mengatakan di dalam bahasa itu semuanya hakikat, gak ada majaz. Ini pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namanya siapa? Ahmad bin Abdul Halim. Kunyahnya Kunyahnya Abdul Abbas. Anaknya Anaknya menjadi imam bukan anaknya? Nah, Syekhul Islam. Hah? Anaknya yang mana? Enggak. Syekhul Islam ini kan Abdul Abbas. Nah, Abbas ini bagaimana posisinya? Jadi imam enggak? Nih, antum? Beliau sudah meninggal dunia sebelum menikah. Tapi punya anak. Dia termasuk nah, para imam yang meninggal dunia sebelum menikah. Imam Nawawi. Abu Zakaria, paham ya? Abu Zakaria, Zakaria mana Zakaria? Ada enggak? Enggak ada karena Imam Nawawi juga meninggal dunia sebelum menikah. Paham ya? Dalam artian enggak punya anak itu ya. Nah, hmm, segala selingan ada. Nah, wa talmidhihi dan juga muridnya Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu Qayyim ini dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa illa aslinya siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Namanya Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar, tapi beliau terkenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, rahimahumullah, rahimahumullah. Wa tabi'ahuma jama'atun dan sekelompok dari kalangan ulama mengikuti keduanya. Wa hum tabi'u jama'atan sabiqin dalam keadaan mereka juga mengikuti sekelompok jamaah dari kalangan orang-orang terdahulu. Paham ya itu ya? Nah, ini yang kedua ini insyaallah yang lebih kuat. Wal qaulus tsalis ucapan atau pendapat yang ketiga, at-tafriq. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dirinci, dipisahkan itu loh. Maksudnya kan tadi yang kedua tadi apa mengatakan semua bahasa hakikatnya enggak? Yang ketiga ini sekarang tafriq dipisahkan. Fa kalamullah laisa fihi majaz. Adapun ucapan Allah taala itu enggak ada majas sama sekali. Semuanya hakikat ucapan Allah taala. Li'annahu kulluhu hakun Karena semuanya ucapan Allah taala apa? Hak benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa lagi yang lebih jujur daripada Allah SWT ucapannya? Enggak ada. Nah, wa man asdaqu minallahi qila. Wa man asdaqu minallahi hadits ada enggak? Naam. Ya barakallahu fikum. Fa in asdaqal kalami kalamullah, ya kan? Seperti itu, na'am. Terlihat Wa kadzalika kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sahha anhu bil lafzi falaysa fihi majazun. Demikian pula ucapan Rasulullah itu apabila telah benar sumbernya dari Rasulullah dengan lafadznya maka itu bukan majaz. Li'annahu kakalamillah. Karena ucapan Rasulullah itu seperti apa? Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala karena wahyu yang diwahyukan pada padanya. Paham ya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dikarenakan hawa nafsu namun itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa masih wadalika fafihi fihi majazun. Adapun selain ucapan Allah, selain ucapan Rasul itu ada majaznya katanya. Seperti kita-kita ini ada majaznya. Namanya kata mereka ya. Kita lihat. Wa hujjatu haula'i dan argumen atau hujjah mereka-mereka ini mereka mengatakan innal majaza min akbari alamatil barizah sihatu nafyih. Sesungguhnya majaz itu sendiri ada tanda-tanda yang paling besar yang sangat nampak untuk na barakallahu fikum sihatun nafyih eh, dibenarkannya peniadaannya maksudnya walaysa fi kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi anhu bil lafzihi ihtimalun nafyi maksudnya itu tidak ada dijumpai di dalam ucapan Allah dan ucapan rasulnya itu yang ada naam eh, yang bersumber darinya bil lafzi dan lafadznya ihtimalun nafyi tidak ada ihtimal tidak ada kemungkinan-kemungkinan untuk ditiadakan mesti ada. Oh ya, ucapan Allah dan Rasulnya. Apa oh, maksudnya? Nah, la yumkin an tanfiya Allah, Enggak mungkin kalian tuh atau engkau itu meniadakan ucapan Allah taala. Bahkan ucapan Allah Subhanahu wa kalau seandainya didatangkan ya seluruh pohon-pohon yang ada di muka bumi ini, di dunia ini semuanya jadikan pena-penanya untuk menulis dan tintanya adalah lautan semuanya. Duluan mana yang habis? Ucapan Allah taala atau tinta-tinta tadi itu yang habis? Nah, Duluan lautan walaupun 6 7 lautan semuanya kumpulkan. Kemudian pohon-pohon yang ada jadikan pena-penanya untuk mencatat kalamullah azza wajal Mampu enggak kira-kira? Enggak. Nah, jadi mana fitat kalimatullah? Paham ya? Tidak akan habis ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kalamu rasulih ashabit anhu faqaluhu ta'ala yuridu an yang yanqadda. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah telah ada Nah atau telah datang benar sahih darinya adalah nam firman Allah Subhanahu wa taala yuridu an yanqadha. Nah, maksudnya bagaimana maksudnya ini? Maksudnya bagaimana? Dia ingin atau hendak untuk mengapa? merobohkan. Nah, kita lihat maksudnya bagaimana yang qadha maksudnya fil jidari la yumkin an taqul la la yurid an yanqadha. Nah, ini padahal berkaitan masalah tembok itu kan kisahnya dalam surat Al-Kahfi itu. Nah, mengenai perjalanan Nabi Musa AS dengan siapa? Nah? Dan siapa? Siapa? Khidir. Apa? Khidir ya atau Khadir ya na'am barakallahu fiik. La yumkin an taqul la. Enggak mungkin. Naam, engkau nah, mengatakan la, tidak, atau jangan. La yuridu an yanqadha, lakin hadza kinayatun an mailih. Padahal ini maksudnya apa maksudnya? Maksudnya temboknya itu enggak enggak nah, enggak mungkin dia ingin roboh. Tapi ini adalah sebuah kinayah sebuah ungkapan tentang apa? condongnya atau miringnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Fa ibu hadal qaul, maka pemilik ucapan ini yamna'ul majaz fil Qur'an. Nah, barakallahu fikum, maksudnya adalah apa? Maksudnya dia menghalang-halangi adanya majaz dalam Al-Qur'an. Wa sunnah sahih. Berarti apa? Berarti pendapat yang ketiga ini tidak ada majaz dalam Al-Qur'an maupun dalam apa? As-sunnah. Tapi kalau dalam bahasa masih ada majaz. Ini ucapan yang ketiga. Kalau yang pendapat yang kedua itu mutlakon. La fil Qur'an wala fis sunnah wala fil Arabiyah. Kita lihat wa ila hadza dhahaba katsirun al ulama al muhaqqiqin rahimahumullah wa minhum asy-Syanqiti rahmatullah alaihi sahibu kitab Adwa'ul Bayan dan wa ila hadza nah dan nam berdasarkan penjelasan ini juga kebanyakan dari para ulama al-muhaqqiqin rahimahumullah seperti al Syankiti rahmatullah alaihi mereka berpendapat apa atau Imam Syankiti pemilik kitab Adwail Bayan tafsir Qur'annya ya. Nah, Lahu risalatun saghirah ismuha, beliau memiliki sebuah tulisan yang ringkas dan kecil yang namanya adalah apa? Man'ul majaz fil Qur'anil Karim. Dilarangnya majaz atau tidak adanya majaz dalam Al-Qur'an Karim. Lakin haqiqatul amri, akan tapi pada hakikatnya annana idza qulna man'i fil Qur'an Eh, kalau seandainya kita katakan bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada dilarang, apa maksudnya ini ya? Dilarang adanya majelis Al-Qur'an, wajib an naqul ini fil Arabiyah. Berarti wajib juga kita mengatakan apa? Dalam bahasa Arab juga nggak ada, karena Al-Quran berbahasa apa? Bahasa Arab. Apa maksudnya ini? Di dalam Al-Quran ada katanya nggak ada majas, padahal Al-Quran berbahasa apa? Berbahasa Arab, berarti bahasa Arab juga nggak ada itu loh majasnya. Gitu Paham belum? Kan lihat sini. Li'an Al-Qur'an nazala bil Arabiyah karena Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab itu loh. Wa idam tan'al majazu fi mad'uya annahu majazun bil nafi. Eh? Dan apabila tidak adanya majaz, nam imtana al majaz tidak adanya majaz. fi mad'unya nam fi mad'unya annahu majazun fi yang dia aku-aku atau yang dia mengatakan itu adalah majaz fal yakun mamnu'an fi ghairi aidan berarti otomatis yang di, yang lainnya juga dilarang juga di dalam Al-Qur'an enggak ada dalam masyarakat enggak ada dalam as juga enggak ada seharusnya kita lihat sini wa tadzwizu al kadzib ala nam barakallahu fiikum wa tabarakatuh ya nam wa tazwizu al-kadzib ala ghairillahi wa rasulih la ya'ni annahu la yujadul majaz fi kalamihima in sabatal majaz nah paham ya nah barakallahu fikum dan pembolehan atau dikemungkinkannya dikemungkinkannya ada kedustaan atas selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini bukan maknanya bahasanya apa? bukan maknanya annahu la yujadul majaz Bukan maknanya tidak adanya majaz. Nah, barakallahu fikum pada ucapan keduanya. Insabatul majaz. Ini pun kalau seandainya Pak masih dikatakan ada majaz. Dalam artian beliau masih berbicara masalah majaz, orang yang bolehkan ram ya maksudnya yang Sekarang baru yang sahih wa sahih min hadil aqwal as-salasah huwa makhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namanya yang sahih dari tiga ucapan ini, tiga pendapat ini kesimpulannya adalah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahmatullah alaihi annahu la majaza fil lughah arabiyyah di dalam bahasa Arab enggak ada majaz wa anna jami'a tarkibat wal kalimati fi mahalliha haqiqatan dan bahwasanya seluruh susunan-susunannya dan kata-katanya semuanya terletak pada tempatnya sesuai dengan hakikatnya cuman hakikat itu apa gitu hakikatnya itu ada apa saya sebutkan bahwasanya hakikat ada ada berapa tadi hakikat tiga hakikat secara urfiyah secara lughawiyah secara syar'iyyah enam Li'annahu la yasihu nafyu madluliha fi mahalliha abadan. Dikarenakan tidak dibenarkan menghilangkan ha, eh, makna yang ditunjukkan dari sebuah kalimat dari pada tempatnya, dihilangkan itu enggak mungkin. Wa hadha huwa alamatul haqiqah dan inilah yang disebut dengan tanda hakikat. Jadi semuanya apa? Semuanya apa? Hakikat. Cuman hakikat itu beda-beda. Ada yang urfiyah, syar'iyah sama apa tadi? Sama apa? Lughawiyah. Syar'iyah, lughawiyah sama nah barakallahu fikum sama apa satu lagi tadi? Urfiyah. Seperti misalkan barakallahu fikum fitakumullah. Nah, kita safar, jarak safar itu bagaimana jarak safar? Ada yang mengatakan sekian mil, sekian kilo kilo itu semuanya yang rajih pendapatnya kepada Syekh Islam kembali ke uruf. Urufnya orang mengatakan safar enggak itu. Walaupun jaraknya cuma satu jam, kalau itu orang mengatakan safar seperti sini misalkan ke Batam atau misalkan ke Makassar, naik pesawat berapa jam? Kurang lebih satu jam sedikit kan? Itu dikatakan safar nggak sama penduduk kampung sini? Safar, ya safar. Tapi harus ya, satu jam. Nah, jadi yang sahih untuk masalah safar itu biar nggak bingung kembali ke off. Nah, adapun batasan-batasan itu Nah, barakallahu fikum lagi perselisihan para ulama, tapi yang rajih wallah alam itu pendapat dengan Syekh Islam. Dan juga yang kuatnya Syekh Muhammad bin Nizam, waffaqahullah na'am barakallahu fikum. Berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan dapat temuan yang akan datang. Jadi sementara ini kami liburkan Nah beberapa hari ini insyaAllah sampai mungkin setelah syawal atau mungkin pertengahan syawal dan semisalnya yang jelas insyaAllah ta'ala kita lanjutkan dengan sejajan Allah SWT. Na'am barakallahu fikum. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa ilaih.